Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban faridah. Kayak sholat. Kayak zakat. Fardu. Nah itu sama Ramadan. Fardu. Fardu Ramadan. Mencari ilmu satu jenis fardu di atas kepala tiap muslim dan muslimah. Ini hadis sebelum lahirnya Raden Ajeng Kartini. Jadi jauh 1400 tahun daripada lahirnya Kartini. Jadi ini menyuruh semua orang perempuan belajar. Wajib. Aturan mana? Ajaran siapa di dunia yang paling modern seperti di Amerika? Amerika tidak mewajibkan belajar. Padahal sana gratis tapi tidak sampai bisa mengatakan tiap warga negara harus belajar tapi diberi kesempatan tiap warga negara boleh masuk keluar sekolah dan universitas tanpa bayar apa-apa belum sampai mengharuskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan jadi kalau ada seorang muslim buta huruf seorang muslimah buta huruf tidak bisa baca tidak bisa nulis itu Islam tidak memberikan tempat bagi dia. Sebetulnya orang-orang seperti itu tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Jadi kita ini dirangsang untuk belajar, untuk talabul ilm. Sampai dalam hadis yang lain malah ikat di langit mengucapkan istighfar kepada orang yang mencari ilmu. Dan ikan-ikan di laut mengucapkan istighfar bagi orang yang mencari ilmu. Dan apakah mencari ilmu itu mesti pergi madrasah? mesti pergi sekolah tidak sekarang ini kita ini dalam uh, arena uh, dalam uh, dalam detik-detik mencari ilmu ini malaikat mengucapkan kepada kita mudah-mudahan Allah mengampuni mereka mudah-mudahan Allah mengampuni mereka kan bejo kita kalau dapat begitu tuh dan kita mendapat ilmu ini Islam tok yang memerintahkan orang mencari ilmu undang-undang Soviet tidak memerintahkan undang-undang Amerika tidak memerintahkan secara pasti tapi mereka memerintahkan mereka tunduk kepada undang-undang dasar, betul. Tapi tunduk pada mencari ilmu belum mereka. Wallahu alam kalau tahun muka ya atau tahun-tahun berikutnya ini. Tapi yang sudah jelas sampai sekarang tidak ada kewajiban mencari ilmu dalam semua undang-undang. Tidak ada undang-undang bilang tiap warga negara wajib harus menuntut ilmu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa inna talibal ilmi dan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Tastaghfirulahu kullu syai. Hatta al-hitanu fil ba'r. Sampai ikan-ikan di laut mintakan dia ini maaf pada Allah. Kullu syai. Ini hadis lebih luas daripada yang saya katakan tadi. Hadis yang kedua,